Ini merupakan afdalun ni'am. <clears throat> Kenikmatan yang paling utama, yang paling afdal yang Allah berikan kepada seorang hamba. Sebab sedikit sekali dari hamba-hamba Allah Azza Wajalla yang muslim, yang mukmin yang memiliki hirsun wajtihad kesungguh-sungguhan semangat dalam talabul ilmi dalam mengkaji agama Allah Azza wa <clears throat> maka kedatangan kita di majlis ini merupakan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala anugerah dari Allah Subhanahu wa taala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri dan memohon kepada Allah semoga kita isi koma di atasnya amin ya rabbal alamin <clears throat> Ikhwanatina azakumullah tema yang kita angkat pada kesempatan sore hari ini <clears throat> ialah agar menjadi muslim yang berilmu dan beramal. <clears throat> tema yang cukup luas dan sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari terutama di dalam beragama Islam. Tema ini mengharuskan kita membahas banyak hal. Akan kita rinci, akan dijabarkan satu persatu supaya gampang dicerna, dipahami dan diharapkan bisa diamalkan dalam keseharian barakallahu fikum. Yang pertama, <clears throat> kita harus menjelaskan tentang makna ilmu. Apa yang dimaukan dengan ilmu di sini? <clears throat> Yang kedua, kita harus menjabarkan yang namanya makna amal. Apa yang dimaukan dengan amal di sini. <clears throat> Yang ketiga, kita harus menjelaskan kenapa kita berilmu. Yang keempat, kenapa kita beramal. Yang kelima, ialah agar kita menjadi muslim yang berilmu. Dan yang keenam yang terakhir adalah agar menjadi muslim yang beramal. <clears throat> ini minimal enam poin, enam pembahasan yang akan kita singgung pada kesempatan sore hari ini insyaallah taala. Kita mulai dari, dari dari yang pertama yang dimaksud dengan al-ilmu di sini Ikhwanafitina azakumullah Perkara yang disepakati oleh para ulama Ketika disebut kalimat ilmu Berilmu Dalam konteks syariat Tersebut dalam nasul Quran Wal hadith Disebutkan oleh para ulama Maka yang dimaksudkan ialah al-ilmu syari' ilmu syariat, ilmu agama. Yakni mengilmui wahyu Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan kepada para ambiya wal mursalin terkhusus untuk kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termaktub dalam kitabullah dan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua aspek ilmu yang ada. Ini yang dimaukan dengan ilmu syar'i. Sehingga ilmunya itu mengilmui tentang wahyu ilahi. Wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Sumbernya ialah Al-Quranul Karim. Hadis, hadis Rasulullah SAW yang dikenal dengan sunnah beliau bimbingan-bimbingan beliau dan ilmu ini menyeluruh meliputi semua aspek ilmu syariat dari mulai yang paling pokok yang paling inti ilmu tentang akidah tentang tauhid prinsip-prinsip keimanan prinsip keislaman ilmu tentang bagaimana beribadah kepada Allah Azza wa Jalla ilmu tentang ahkam syariah, hukum-hukum syariat, tentang akhlak, tentang adab, tentang muamalah, bahkan terkait dengan bimbingan-bimbingan Islam yang berkaitan dengan dunia duniawiyah kita dan keseharian kita. Apa yang dibimbingkan dalam syariat, apa yang diajarkan dalam Islam, itu adalah ilmu syariah itulah yang kita kaji, yang kita pelajari. Sehingga pembahasan kita bukan terkait dengan ilmu duniawi. <clears throat> Bukan terkait dengan ilmu-ilmu dunia. Tapi ilmu syariat. Ilmu syariatnya meliputi perkara akidah, ibadah, hukum syariat, juga meliputi masalah akhlak, masalah adab, juga terkait dengan masalah muamalah dan juga terkait dengan keseharian kita yang dibimbingkan dalam syariat terkait dengan pernikahan, terkait dengan jual beli, terkait dengan uh, sopan santun, terkait dengan makan, minum, berpakaian dan juga yang lain-lainnya itu yang disebutkan dalam bimbingan syariat. Disebut dengan ilmu syar'i, disebut dengan ilmu din, ilmu agama. <clears throat> Barakallahu fikum. Sehingga luas cakupannya. Adapun yang kedua, yang dimaksud dengan amal di sini. Tentunya barakallahu fikum yang kita maukan dengan amal adalah amalun soleh. Amal yang soleh. Amal yang baik. Barakallahu fikum. Sebuah amalan yang meliputi ucapan dan perbuatan namanya amal dikatakan soleh itu apabila memenuhi dua persyaratan dua ketentuan yang pertama ialah amal tersebut dibimbingkan dalam syariat dibimbingkan dalam syariat dijelaskan, dijelaskan, disebutkan bimbingan-bimbingannya, disyariatkan dalam Islam. Dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amalun muwafiqun lisyara' Amalan yang sesuai dengan syariat. Amalan yang sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalun muwafiqun lis sunnah amal yang sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua ialah ikhlasun niyah fil amal. Mengikhlaskan niat ketika mengamalkannya. Mempersembahkan amal itu hanya untuk Allah semata, bukan untuk makhluk. Mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan pahala dari Allah semata dengan amal tersebut. Bukan diniatkan karena duniawi, bukan karena hartawi, bukan karena sanjungan atau pujian ataupun yang lain-lainnya dari berbagai macam tendensi pribadi atau duniawi. Ikhlasun niyati fil amal. Ketika terpenuhi dua-duanya, maka dikatakan amalun soleh. Inilah yang namanya amal soleh. Barakallahu Maka semua perbuatan, semua amalan yang tidak ada bimbingannya dalam syariat yang nggak sesuai dengan bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dikatakan bukan amal soleh. Mungkin kamu katakan amal toleh, mungkin kamu bahasakan dengan lebih tegas lagi, itu merupakan bid'ah perkara yang menyimpang, perkara yang baru, perkara yang bid'ah yang dikecam dalam Islam. Ditolak amalannya berdosa, pelakunya jatuh dalam kebid'ahan. Dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amal dengan tanpa contoh dari kami, maka dia tertolak. Tanpa contoh dari kami, tertolak. Sehingga amal harus sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Begitu pula sebuah amalan <clears throat> yang mungkin sesuai dengan sunnah tetapi ketika mengamalkannya sang pelaku tidak ikhlas maka terjatuh dalam kesyirikan. Ada orang beramal, amalnya itu dipersembahkan untuk selain Allah. Dia mempersembahkan sebuah amal, sebuah ibadah untuk laut selatan atau penghuni pantai selatan. Syirik. Atau dipersembahkan untuk penghuni eh, pantai utara. Syirik atau diper, dipersembahkan untuk uh, pembesar atau mauroksa pohon keramat syirik atau yang lain-lainnya dari, dari selain Allah azza wajalla ketika dipersembahkan untuk selain Allah namanya kesyirikan namanya kesyirikan atau di dalam mengamalkannya niatan dia bukan dalam rangka untuk Allah bukan mencari ridhonya Allah, bukan mengharapkan pahala dari Allah. Maka juga, juga dikatakan syirik, dikatakan ria, dikatakan sum'ah, atau yang semisalnya. Maka amal yang seperti ini, ikhwan, ditolak, jatuh di dalam kesyirikan, amalnya batal. Lain asyrokta, layah batonna amaluka kalau kamu syirik wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh akan batal amal kamu. Walau asyraku la habita ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka para anbiya wal mursalin itu berbuat dalam perkara amalnya, ini saya akan batal semua yang mereka amalkan. Batal amalnya, sia-sia amalnya, dan berdosa pelakunya dinyatakan terjatuh dalam kemusyrikan bisa jadi dikatakan sebagai musyrik maka harus ada dua ketentuan yang pertama amalannya sesuai dengan bimbingan syariat sesuai dengan bimbingan sunnah tidak bisa membuat-buat sendiri tidak bisa mengarang-arang sendiri nggak bisa sesuai dengan hawa nafsu pribadi harus sesuai dengan sunnah dan yang kedua harus ikhlas dalam mengerjakannya Barakallahu Ini namanya amalan saleh. Semua ayat, semua hadis, keterangan para ulama ketika membawakan kalimat amal soleh, amal soleh, amal soleh itu ada dua ketentuan. Ikhlaskan niat dalam mengerjakannya dan sesuai dengan sunnah dalam melaksanakannya. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya. Maka amal-amal toleh tidak masuk pembahasan kita. Dihindari. Amal-amal kemungkaran, kemaksiatan dihindari. Amal-amal yang melanggar syariat dihindari. Bukan pembahasan kita. <clears throat> Baik. pembahasan yang ketiga <clears throat> ialah kenapa kita sebagai muslim harus berilmu? Kenapa kita harus berilmu? Ilmu apa ini? Ilmu syar'i. Kenapa kita harus berilmu? Jawabannya banyak. Ya, jawabannya banyak, asbabnya sangat banyak, motivasinya sangat banyak. Yang pertama ialah imtithalan li amrillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam namanya imtithal yang pertama dikarenakan melaksanakan perintah Allah dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dalam pandangan Islam menimba ilmu agama hukumnya apa? Hukumnya wajib. Wajib ain atas individu-individu muslim Dikecualikan detailnya ilmu atau ilmu-ilmu yang mendalam yang besar dikatakan fardu kifayah. Ilmu-ilmu yang mendasar yang pokok fardu ain. Dalam sebuah hadis <clears throat> datang dari banyak sahabat dan dia hasan li ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menimba ilmu agama itu fardu wajib atas tiap-tiap orang Islam. Baik laki ataupun wanita. Fardun. Kenapa berilmu? Dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban kita. Melaksanakan perintah agama, perintah Allah dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berilmu itu dikatakan memang itu kewajiban kita kita berilmu dikarenakan memang perintah agama, perintah Allah dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Semata-mata kita niatkan imtithal, kita berilmu, mencari ilmu, menimba ilmu, mengkaji ilmu dengan niatan imtithal untuk melaksanakan perintah agama dikasih pahala. Dikasih pahala. <clears throat> Ini yang pertama, ikhwan. Barakallahu fikum. Kenapa kita berilmu? Menjalankan kewajiban. Menjalankan kewajiban. Yang kedua, kenapa kita berilmu? Jawabannya dikarenakan kita ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan duniawi, kebaikan-kebaikan agama, kebaikan-kebaikan akhirat dengan menimba ilmu agama Allah. Masing-masing insan, ya masing-masing kita tentu kepingin mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kebaikan dunia dapat, kebaikan pada agamanya dapat, kebaikan pada akhiratnya dapat. Dan itu kuncinya pada satu poin, yaitu mengerti ilmu agama. Mengkaji ilmu agama Allah Azza wa Disebutkan dalam Bukhari Muslim, dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din yang artinya barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan maka Allah akan fahamkan dia tentang agamanya. Di sini anda perhatikan para klasikum, Rasul menyebutkan kata-kata khairan kebaikan itu dalam bentuk nakiroh dengan tanwin. Disebutkan setelah jumlah syarat man, barang siapa. Dalam kaidah para ulama usul fiqih itu menunjukkan kalimat khairan umum maknanya. Semua kebaikan-kebaikan sehingga maknanya barang siapa yang Allah kehendaki semua kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia tentang agamanya. Maka meliputi khairun duniawi, kebaikan dunia kalian. Yang kedua khairun dini, kebaikan pada agama kalian. Dan yang ketiga khairun ukhrawi, kebaikan pada akhiratnya kalian. Apa kuncinya? Tafakuh fiddin. Mengkaji, memahami agama Allah yang mulia ini. Barakallahu fikum. Kalau kamu ingin mendapatkan semua kebaikan, kuncinya adalah ilmu. Kepingin bahagia dunia, kuncinya ilmu. Kepingin barokah dunia, kuncinya ilmu. Kepingin bagus agamanya, kuncinya ilmu. Kepingin bagus masa depan nanti dia melung di akhirat nanti, kuncinya ilmu. Nggak ada lagi yang lain. Karena Rasul hanya mengatakan seperti itu. yufakihu fidin. Maka ketika ada orang yang nggak ngerti agamanya, jahil tentang agamanya, berarti tidak diharapkan kebaikan untuk dia. Nggak diharapkan kebaikan untuk dia. Para kalafikum. Ini yang kedua. <clears throat> yang ketiga. Yang ketiga ialah kita berilmu dalam rangka untuk iqtidaan bil anbiya'i wal mursalin. Khasatan bin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita berilmu dalam rangka untuk meneladani para nabi dan para rasul, para anbiya wal mursalin, khususnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwanamdinazakumullah, mereka para anbiya wal mursalin, walaupun sebagai nabi, sebagai rasul, makhluk Allah yang paling tinggi ilmunya, imannya, takwanya, yang paling afdol, yang paling utama, yang paling mulia. Mereka tetap punya semangat dalam talabul ilmi. Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam Disebutkan dalam Sahih Bukhari, ditanya oleh Bani Israel, apakah ada seseorang yang lebih alim daripada engkau wahai Nabi Musa? <clears throat> Dikatakan tidak ada. Tidak ada. Aku yang paling alim. Dikarenakan datang kepada beliau wahyu ilahi. Dikasih Taurat, dikasih wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ternyata Allah memberikan wahyu kepada beliau menegur. Ada ada dari hambaku yang memiliki ilmu yang kamu enggak, enggak kamu miliki di sebuah tempat fulan ada maka beliau pun memohon kepada Allah Azza wa Jal diberi kesempatan untuk berjumpa dengan hamba tersebut untuk mengambil ilmu daripadanya. Siapa orang itu, Siapa dia? Khadir. Diabadikan kisahnya dalam surat Al-Kahfi. Nabi Musa itu disepakati oleh para ulama nabi yang paling afdal dari semua nabi nabi Bani Israel disepakati oleh para ulama lebih utama, lebih afdal, lebih alim daripada Khadir alaihissalam. Namun ketika beliau mengetahui ada seorang hamba Allah namanya Khadir memiliki sebuah ilmu yang tidak beliau ketahui semangat yang sangat tinggi untuk mendapatkannya dia pun memerintahkan anak pembantunya Fatahu disebutkan dalam tafsirnya namanya Yusha bin Nun ha? Yusha bin Nun mempersiapkan bekal untuk menemui Khadir Dikasih tanda-tandanya, ciri-cirinya. Diabadikan dalam, dalam, dalam Al-Quran, akhirnya ketemu, akhirnya mendapatkan beberapa ilmu yang disebutkan dalam Al-Quranul quran Karim. Ini Nabi Musa ya kawan. Semangat yang tinggi untuk telabul ilmu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul Nabi yang terakhir Nabi dan Rasul yang paling afdal dari semua nabi-nabi dan rasul-rasul yang ada. Yang paling afdal dari Rasul Ulul Azmi, Sayyid Waladi Adam, tokoh anak Adam. Diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berdoa. Diperintahkan oleh Allah untuk berdoa. Dan doanya itu berkaitan dengan ilmu. Disebutkan di surat Toha. 114 Allah mengatakan waqul rabbi zidni ilma waqul katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoalah rabbi zidni ilma wahai Rabbku tambahkan aku ilmu ini Nabi Rasul paling utama paling afdal dikasih wahyu Al-Quranul Karim sempurna agamanya paling utama, yang paling afdol, yang paling dan yang paling dari kalangan hamba-hamba Allah Azza wa Jal. Ternyata diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk berdoa dan ternyata doanya itu adalah doa minta tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma wahai Rabbku tambahkan aku ilmu. Ini menunjukkan yang pertama. Yang pertama ya ikhwan, Tolabul ilmi, semangat menimba ilmu agama Allah, itu semangatnya para, para ambiya wal mursalin. Semangatnya mereka semua. Dan yang kedua menunjukkan barakallahu fikum tidak ada sesuatu pun yang lebih afdol, yang lebih utama daripada ilmu. Sebab Allah memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi berdoa minta tambahan satu hal. Apa itu? Ilmu. Sehingga dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kata Imam Ahmad, al-ilmu la ya'diluha syai. Ilmu agama itu tidak bisa ditandingi oleh apapun. Kalau seandainya ada sesuatu yang lebih utama, yang lebih afdal daripada ilmu, niscaya Allah akan perintahkan Rasulnya, Nabinya untuk minta tambahan dengannya. Kalau seandainya harta benda lebih afdal, maka doanya lain. Rabbi zidni ah, Rabbi zidni malan tambahan harta. Kalau tahta kekuasaan lebih afdal, lain doanya. Rabbi zidni jahan wa mansiba. Barakallahu fikum. Walagi ikhwan. Nah, akan berubah. Tapi doanya cuma satu. Rabbi zidni ilma menunjukkan ilmu itu yang paling utama, yang paling afdal, tidak ada sesuatu pun yang bisa menandingi keutamaan ilmu. Dan yang kita ambil uh, dari sini adalah kita meneladani Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bab semangat tolabul ilmiah tadi. Bayangkan seorang Nabi, seorang Rasul saja minta tambahan ilmu dari Allah, apalagi kita. Ini yang ketiga alasannya. <clears throat> Kenapa kita harus berilmu? Karena meneladani para ambia wal mursalin. Mereka semuanya terus belajar. Mereka semuanya terus menimba ilmu agama. Walaupun sudah afdal, sudah alim. Tetap menimba ilmu agama Allah Azza wa Jal. Tetap memohon tambahan ilmu dari Allah Azza wa Jal. Rabbi zidni ilma. <clears throat> <clears throat> yang ke empat. <clears throat> Kenapa kita berilmu? <clears throat> yang keempat ialah alasan kenapa kita berilmu. Dikarenakan kita ingin berjihad fisabilillah dengan talabul ilmi. Kita ingin berjuang di jalan Allah dengan cara menimba ilmu agama. Ini yang perlu sedikit disampaikan. Ikhwanafidina azakumullah pahamilah. Seseorang yang menimba ilmu agama Allah. Mengkaji ilmu agama Allah. Keluar dari rumahnya. Mendatangi tempat-tempat ilmu. Mereka itulah yang dikatakan fi sabilillah orang yang sedang berjihad sabilillah berjuang di jalan Allah, mujahid hakiki sabilillah Itu mereka. Kamu menimba ilmu, itu artinya kamu sedang berjihad sabilillah dengan talabul ilmi. Disebutkan dalam sebuah hadis <coughs> diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dalam sunannya dan beliau mengatakan hadithun hasan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Beliau mengatakan man kharaja man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji' Yang artinya barang siapa yang keluar dari rumahnya, keluar rumah fi talabil ilmi <clears throat> untuk menimba ilmu agama, keluar rumah untuk mencari ilmu agama, maka dia selalu fi sabilillah, maka dia dinyatakan fi sabilillah di jalan Allah hatta yarji hingga dia pulang ke rumahnya lagi. Ini katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam antum dari rumahnya masing-masing datang ke masjid, datang ke tempat taklim, datang ke tempat pengajian, ada pengajian rutin, ada sebuah muhadara, ada sebuah tablik akbar, insidentil. Ketika antum keluar rumah, antum sudah dinilai berjihad fisabilillah. Ketika antum terus dalam tolabul ilmi, di tempat-tempat ilmu. Terus dikatakan sebagai visa fisabilillah sampai antum pulang kembali ke rumah. Dinilai sedang berjihad fisabilillah di jalan Allah Azza wajalla Tanpa senjata, tanpa pertumpahan darah, tanpa perang. Dan ini jihadnya orang-orang istimewa. Disebut dengan jihadul khawas jihadnya orang istimewa. Sebab yang punya semangat, yang punya kesungguh-sungguhan untuk menimba ilmu agama Allah sangat sedikit <clears throat> dibandingkan dengan yang tidak. Barakallahu Kalau berjihad melawan orang kafir dengan pedang, dengan tombak, dengan senjata dan segala macamnya, itu berlaku untuk semua kaum muslimin yang punya kemampuan. Barakofikum. Fisik yang maju. Semuanya bisa. Dengan berlatih tentunya ikhwannya. Itu disebut oleh para ulama dengan sebutan jihadul awam. Jihadnya umumnya kaum muslimin. Tapi ketika berkaitan dengan ilmu, dia menimba ilmu agama Allah, mencari tempat-tempat ilmu untuk mengkaji ilmu agama Allah, mendatangi tempat-tempat taklim untuk mengkaji ilmu agama Allah, itu dia termasuk dalam kategori mujahid jihad al-khawas. Seorang mujahid dan khusus jihadnya. Betul-betul dia mengekang hawa nafsunya, menumbuhkan semangat yang sangat tinggi untuk mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Luar biasa. Sehingga para hadirin, orang-orang yang hadir dalam solo ilmi, di majelis-majelis ilmu, dalam rangka untuk talabul ilmi, mereka lah yang dikatakan sebagai para mujahidin. Mujahid, mujahid visabilillah, mujahidin visabilillah, jihad al-khawas, jihadnya orang-orang istimewa yang khusus. Karena mereka adalah orang pilihan Orang pilihan Allah Azza wa Jal dari sekian banyak ribuan, puluhan ribu, jutaan kaum muslimin. Terpilih untuk tolabul ilmi. Fahani'an lakum. Maka selamat bagi Anda sekalian yang termasuk dalam jajaran para mujahidin bila jihad khawas dalam bentuk tolabul ilmi syar'i. Barakallahu fikum. <clears throat> Naam. Ketika antum mau berangkat taklim, ditanya sama orang rumah, bapak ibu, mau kemana? Mau berjihad. Lu, ngapain kamu berjihad? Bukan sembarang jihad. <clears throat> Jihadnya orang spesial. Tidak mudah untuk melakukannya. Kemana? Di masjid. Lu, nah kok di masjid? Ini bukan jihad sebarang jihad. Jihadnya orang-orang spesial. Ngapain? Talabul ilmi. Men menambah ilmu. Mengkaji ilmu agama. Hah? Mempelajari detail-detail. Bimbingan-bimbingan Islam yang mulia. Mengkaji Al-Quranul Karim. Ayat, hadis, keterangan para ulama. Untuk menambah ilmu agama saya. Jihad. Amitan sama orang tua. Izinkan saya mau berjihad di masjid. <clears throat> Ya. ini namanya mujahid. Ini namanya mujahid. Tidak semua orang diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah untuk datang ke tempat-tempat ilmu. Tidak semuanya. Ya apa ya? Tidak ya? semuanya. <clears throat> Barakallahu fikum. Begitu ya. Begitu kalau menyemangati orang lain, menyemangati orang tua atau yang lain-lainnya para fikum. Hmm? Mau ke mana? Mau menapaki jalan para anbiya wal mursalin. Oh, mana jalannya? Ke masjid. Lu ngapain? Tolabul ilmi di masjid. Itu adalah jalan yang ditapaki oleh para anbiya wal mursalin. Majelisnya para anbiya wal mursalin. Gitu. Semangat. <clears throat> Paham insyaallah ya? Barakallahu fikum. <coughs> Alasan yang keberapa lagi ini? Alasan yang kelima. Kenapa kita berilmu? Alasannya ialah supaya kita terselamatkan dari terlaknatnya dunia dan seisinya. Masya Allah. <coughs> dunia ini mal'unah, terlaknat ya ikhwan. Dunia dan seisinya ini terlaknat. Yang selamat dari itu semua adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan zikrullah, yang berkaitan dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Yang kedua yang selamat ialah para alim ulama' yang memiliki ilmu, yang mengajarkan ilmu, dan juga yang selamat dari ini semua adalah orang yang muta'alim, yang mengkaji, yang mempelajari ilmu. <clears throat> ini eh, kabar eh, kabar yang datang dari beliau saw. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi dalam sunannya. <clears throat> beliau mengatakan hadisun hasan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Beliau memberitakan Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha Dunia ini terlaknat dan terlaknat pula apa-apa yang ada di dalamnya. Dunia seisinya dikatakan mal'unah, terlaknat. Yang bilang begini bukan saya, sabda Rasulullah SAW. Belum mengecualikan illa zikrullahi ta'ala wa mawalah dikecualikan zikir kepada Allah Azza wa Jal dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya yakni ketaatan kepada Allah Al-Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan wa ma walah ay ta'atullah. Zikir kepada Allah dan ketaatan kepada Allah azza wajalla. <clears throat> Ini yang selamat dari laknat. Wa aliman dan orang yang alim, yang berilmu. Wa muta'allima dan orang yang muta'allim yang belajar ilmu. kita mengkaji ilmu agama Allah kita talabul ilmi mempelajari agama Allah di antara niatan kita supaya terlepas dari laknatullah mengerikan ya ikhwan yang namanya laknat itu ialah at-tardul wal ib'ad an rahmatillah diusir dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat Allah murka kepadanya. Dilaknat Allah marah, Allah enggak ridha, Allah benci kepadanya. Allah jauhkan dia dari rahmatnya. Itu mengerikan. Sangat mengerikan. Dan itu menimpa dunia dan seisinya. Kecuali fikir kepada Allah kecuali ketaatan-ketaatan kepada Allah, kecuali alim dari para ulama-ulama yang ada ini, ulama sunnah, ulama syariah dan para muta'allimin yang mengkaji, yang mempelajari ilmu agama Allah. Talabul ilmi untuk selamat dari laknatnya Allah Azza wa Jal. Allahul Musta'an. Yang terakhir. Karena masih banyak mau dibahas. Yang terakhir ialah kita menimba ilmu agama Allah, kita berilmu untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan utama, yang paling utama, yang paling agung, yang paling mulia dari niatan seseorang talabul ilmi, berilmu untuk meraih surga. Bahkan talabul ilmi menimba ilmu agama Allah jalan pintas yang paling cepat meraih surganya Allah Azza wa <clears throat> Disebutkan dalam hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat uh, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju ke surga, ke jannah. Sabtanya Rasulullah SAW. Yang menempuh jalan, yang keluar rumah, yang berupaya, yang berusaha untuk mengkaji agama Allah, belajar, entah membaca, entah mendengarkan, entah datang langsung ke tempat-tempat ilmu, halakah-halakah ilmu, untuk tolabul ilmi Rasul menegaskan Allah akan memudahkan bagi dia jalan menuju ke dalam surga. Luar biasa. Mau kemana nak? Mau ke surga. Tuh, emang ada surga di dunia ini? Ada jalannya. Saya mau menapaki jalan surga. Yakni dengan talabul ilmi. Datang ke halaka-halaka ilmu. Majlis-majlis ilmu. Tempat-tempat ta'lim, Membaca ilmu bertanya tentang masalah ilmu, mendengarkan kajian-kajian ilmu yang bermanfaat yang benar, itu adalah langkah kita menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam syarah hadis ini menjelaskan aqrabu turuq al-musilah ilal jannah talabul ilmi. Jalan pintas jalan pintas menuju surga adalah talabul ilmi, menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Luar biasa. Sehingga banyak sekali kita punya alasan kenapa kita harus berilmu. Tambah lagi kita berilmu supaya kita lepas dari kejahilan, terangkat dari kebodohan. Kita berilmu supaya bisa beramal dengan ilmu, ibadah dengan ilmu, mentaati Allah dengan ilmu, bertutur kata dengan ilmu, berbuat dengan ilmu. Semua tingkah laku kita didasari oleh al-ilm. Barakallahu fikum. <clears throat> Ini pembahasan yang ketiga. Kenapa kita berilmu? Maka semestinya barakallahu fikum <clears throat> setelah kita mendengarkan ayat atau ahadith yang menjelaskan tentang bab, bab ini semestinya kita memiliki semangat baru, semangat yang tinggi untuk menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab disitulah letak kebahagiaan kita. Letak kesuksesan kita. Upaya meraih semua kebaikan. Hah? Upaya kita menapaki jalan yang benar, jalannya para anbiya wal mursalin. Upaya kita untuk berjihad fisabilillah. Upaya kita selamat dari semua laknat dan upaya kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala pada tariqul ilmi, jalan namanya ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Semangat telah berilmi, barakallah. Pembahasannya keempat yaitu kenapa kita beramal. Kenapa kita beramal? Jawaban juga sangat banyak. Kenapa kita harus beramal? Yang pertama. Yang pertama. Dikarenakan al-amalu soleh. amal soleh. itu merupakan buah dari ilmu kita yang manfaat. Amal soleh merupakan konsekuensi kita berilmu. Berilmu. Digambarkan oleh para ulama, al-ilmu syajarah, wal-amalu thamarah. Ilmu itu kayak sebuah pohon. Sementara amal buahnya. Fal ilmu bila amalin ilmu dengan tanpa amal kata mereka kasyajaratin bila thamarah kayak buah eh kayak buah kayak pohon tanpa buah ya ada sedikit manfaat orang bernaung di bawah pohon tapi nggak banyak manfaatnya karena yang mereka cari buahnya tadi itu antum di depan antum ada pohon mangga besar rantingnya banyak rindang tapi nggak ada buahnya Ya paling antum di bawahnya peteduh dari singatan matahari. Tapi nggak ada manfaat yang lebih daripada itu, nggak ada buahnya. Lain halnya ketika pohon tadi berbuah. Buahnya lebat, buahnya banyak, buahnya besar, buahnya manis. Luar biasa. Apalagi antum diminta untuk di bawahnya silakan mengambil buah tadi, nikmati sepuas-puasnya. <laughs> Luar biasa. Rebutan itu orang sana ya Pak. Seorang muslim berilmu bagus. Sangat bagus. Tapi ketika dia berilmu tidak disertai dengan amalan kurang bagus. Kersang dia. Pohon nama buah. Kalau semata-mata ini Mungkin masih mending. Tetapi barakallahu fikum ketika sebuah ilmu nggak diamalkan, ilmunya akan hilang. <clears throat> ilmunya akan hilang. Datang dari sebagian salaf. <clears throat> Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan juga sebagian sahabat yang lain dan sebagian ulama tabi'in. Mereka mengatakan hatafal ilmu bil amal fa in ajabahu wa ilar tahal ilmu itu memanggil-manggil amalan bahasa hatafa itu panggilan dengan suara lirih kalau sekarang dipakai bahasa telepon hatif itu telepon kalau menggunakan bahasa now ha? ilmu itu menelpon amalan. Mungkin nyeting amalan, chattingan dengan amalan. Ini ilmu nih, amalkan, amalkan begitu. Fa'in ajabahu kalau amal tadi itu menjawab teleponnya, mengijabainya, ilmunya masih ada. <clears throat> Wa illa kalau tidak irtahal ilmunya akan pergi. Itu disampaikan semenjak zaman dahulu kala oleh para ulama salaf. Maknanya sebuah ilmu yang Anda miliki, yang Anda kaji, yang Anda pelajari selama ini ketika tidak kamu amalkan, maka ilmunya akan hilang. Akan hilang. Barakallahu fikum. Lebih parah lagi barakallahu fikum. Bukan semata-mata ini. Ketika ilmu gak diamalkan, itu pertanda ilmunya ghairu nafi' ilmunya enggak manfaat Enggak manfaat ya kawan Enggak ada gunanya kamu punya ilmu yang diamalkan lebih parah lagi barakallahu fikum <clears throat> tidak mengamalkan ilmu itu merupakan sifatnya ah, sifatnya ahlul kitab sifatnya al yahud nasara sifatnya orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran orang yang menyimpang. Yang menyimpang. Mohon maaf, orang-orang Yahudi di zaman dahulu kala dikenal sebagai kaum intelektual. Ilmunya banyak, mengerti Taurat, mengerti Injil. Tapi nggak diamalkan. Allah mengecam mereka. Allah mengatakan dalam firman di Al-Baqarah, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun?" Kenapa kamu memerintahkan orang lain dengan kebaikan? Ini menunjukkan dia mereka punya ilmu. Ngerti ilmu, bir kebaikan. Menyuruh orang lain mengamalkannya. Watan sauna anfusakum. Tapi kamu sendiri melupakan diri-diri kamu sendiri. Tidak mau mengamalkannya. Batal kamu membaca Alkitab. Apa kamu nggak punya akal? Itu celaan. Hardikan dari Allah Azza wa Tercela itu. Sehingga tidak mengamalkan ilmu. Tidak mau mengamalkan ilmu. Sifatnya orang-orang Yahudi. <clears throat> Allahumma Musta'an. Allah mengatakan dalam firman-Nya menceritakan tentang seseorang yang tidak mau mengamalkan ilmunya, bahkan meninggalkan ilmunya, menanggalkan ilmunya. Dengan ancaman yang begitu mengerikan. Di Al-A'raf 175 Allah berfirman dalam Al-Qur'an, <clears throat> waslu 'alaihim naba'a alladhi atainahu ayatina fansalakha minha" فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هوى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث الآية yang artinya bacakan kepada mereka wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam berita tentang seseorang yang sebelumnya yang dahulu kami berikan kepada dia ilmu tentang ayat-ayat kami. Atainahu ayatina, punya ilmu dia. Belajar ilmu, mengerti ayat-ayat Allah, mengerti Taurat, mengerti Injil, mengerti Al-Qur'an, mengerti kitab suci, Allah mengatakan "Fansalah minha. Ternyata dia menanggalkannya, melepaskannya. Tinggalkan ilmunya, dia ilmunya. <clears throat> Insalakha minha. Maka Allah mengatakan fa'atba'ahu syaitan, dia pun diikuti oleh setan, fakana minal ghawin, maka dia pun termasuk orang yang menyimpang. Allah mengatakan walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau seandainya kami menghendaki, akan kami angkat martabat dia dengan ayat-ayat kami tadi. Tetapi walakinnahu akhlada ilal ardi wa taba'a hawa. Dia menghujam ke dalam perut bumi yang terkena penyakit cinta dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Allah mengatakan maka permisalan dia, mohon maaf, kayak anjing. Famathaluhu kamathalil kalbi kayak anjing. Kamu bawa dia menjuru lidahnya, kamu biarkan dia menjurukan lidahnya. Diumpamakan kayak hewan yang paling rendah, yang paling hina. Kayak anjing. Rendah sekali. Dia punya ilmu, nggak diamalkan. Punya ilmu, sesat. Diumpamakan kayak anjing yang dalam semua kondisi, semua keadaannya, selalu lidah dia menjulur. Kamu tuntun, lidahnya menjulur, kamu kendong, menjulur, kamu tendang juga menjulur. Artinya ini orang menyimpang, sesat, rendah, hina, tidak akan bisa lagi menerima nasihat. Kamu kasih nasihat, kamu kasih teguran, kamu kasih sekudang dalil, sekudang hujah, tetap tidak bakal berubah. Nauzubillahi min dzalik. Apa sebab diantaranya? insalakha minha ngerti ilmu punya ilmu paham ilmu paham syariat nggak diamalkan ditinggalkan ditanggalkan dilepaskan sama dia maka akan bertubi-tubi datang kepada dia berbagai macam bentuk penyimpangan. Diikuti oleh setan, termasuk agawin, riwayah, menyimpang sesat dia. Terkena penyakit cinta dunia, ha? mengikuti uh, hawa nafsunya ujung-ujungnya adalah mengerikan. Barakallahu <coughs> Maka kita mengamalkan ilmu karena ini. <coughs> Konsekuensi ilmu. Tuntutan ilmu agama. Ilmu itu harus diamalkan supaya ilmu kita manfaat, berfaedah, tidak menjadi bumerang yang membinasakan kita. Barakallahu maka amalkan ilmu. Yang kedua, kenapa kita harus beramal? Jawaban yang kedua ialah dikarenakan itulah memang tugas kita di muka bumi ini. Kewajiban kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Allah menciptakan kita bukan untuk perkara main-main, bukan perkara yang sia-sia. Allah ciptakan kita untuk beribadah kepadanya, beramal soleh. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ibadah, amal saleh, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita beramal karena kita muslim. Kita tahu kewajiban kita beribadah kepada Allah. Kita beramal untuk melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu Yang ketiga, <coughs> kita beramal karena kita ingin mendapatkan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang menenteramkan dunia akhirat. Dunia akhirat. Itu harapan masing-masing kita. Mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang damai, yang tentram sejahtera di dunia ini. Dan nanti dia menuju kiamat di akhirat nanti dengan surganya Allah. Di dunia hidupnya kita barokah. Di dunia kita kona'ah. Di dunia syukur ketika ada nikmat. Di dunia sabar ketika ada musibah. Tenang, tentram jiwa kita ini. Di akhirat nanti meraih jannahnya Allah, surganya Allah Azza wa Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nahl 96 Allah berfirman, "Wa man 'amila saliha min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki ataupun wanita dalam keadaan dia mukmin beriman kepada Allah Allah memberikan janjinya falanuhyiyannahu hayatan thayyibah maka sungguh-sungguh kami akan anugerahkan kepada dia kehidupan yang thayyibah. Dua syarat. Yang pertama beriman menjadi muslim. Yang kedua beramal soleh. Apa janjinya? <clears throat> Dikatakan hayatan thayyibah, mendapatkan yang namanya hayatan thayyibah. Itu dua kehidupan hayatan tayyibatan fid dunia wa hayatan tayyibatan fil akhirah hidup yang baik di dunia dan di akhirat nanti <clears throat> di dunia ini dikasih sikap kona'ah yang paling penting ya kona'ah <clears throat> kaya hati selalu merasa cukup dengan nikmat dari Allah Azza wa Jalla Dikasih syukur nikmat ketika dikasih limpahan rezeki, syukur. Ketika diuji dengan kekurangan rezeki sabar. Itu namanya kebahagiaan yang hakiki di hati. Hidupnya tentram, tenang, damai, sejahtera. Luar biasa. Dan yang kedua, hayatan tayyibatan fil akhirah. Di akhirat nanti dengan al-jannah mendapatkan surga dari Allah Azza wa Jalla. <clears throat> Dengan apa ini? Iman dan amal soleh. Kenapa kita beramal? Untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat nanti dengan surganya Allah Azza wa <clears throat> Yang berikutnya lagi, yang ketiga. Kenapa kita beramal soleh? Yang ketiga dikarenakan kita ingin menjadi makhluk Allah yang terbaik. dan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan dalam firman di Al-Bayyinah, Innal ladhina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu عن dzalika liman khasyiya rabbah luar biasa itu sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh Allah menegaskan ulaika hum khairul bariyah mereka itulah sebaik-baik makhluk Allah Alas. Itu kita harapkan. Kita beramal sholat di antara niatan kita Motivasi kita ingin menjadi makhluk yang terbaik. Ingin menjadi hamba Allah yang terbaik. Terbaiknya itu di sisi Allah. Itu mulia, itu agung, terhormat. Dan yang kedua, ingin mendapatkan tempat yang paling mulia di sisi Allah. Jazauhum inda rabbihim. Balasan mereka di sisi Rabbnya ialah jannatu adlin surga Aden tajri min tahtihal anhar mengalir di bawahnya sungai-sungai khalidina fiha abada kekal abadi di dalamnya selama-lamanya radhiyallahu anhum maradwan Allah ridha kepada mereka maka ridha kepada Allah Zalika liman khasyia rabbah itu semua bagi orang yang khasyia rabbah yang takut kepada Rabbnya dengan amal soleh dia. Apalagi yang kita harapkan kalau bukan ini ya ikhwan. Apalagi? Orang hidup di dunia kepingin apa? Bahagia. Kepingin apa? Damai sejahtera. Ya apa enggak? Hah? Di dunia kepingin apa ini? Jadi hamba Allah yang terbaik di sisi Allah. Kuncinya iman, amal soleh. Apa yang kita harapkan nanti di malam kiamah? Hah? Surga, jangan neraka. Mengerikan, menderita ya ikhwan. Surga. Semuanya mendapatkan yang namanya surga. Apa kuncinya? Amrun saleh. <clears throat> Luar biasa. Harus semangat kalau begitu. Semangat beramal. Berilmu, beramal. Berilmu, beramal. Dikarenakan disitulah letak kehormatan kita, kemuliaan kita, letak kebahagiaan kita, letak masa depan kita yang bagus, yang Masya Allah dunia akhirat berilmu, beriman, beramal soleh. Wis <clears throat> eh, itu yang paling global wis. Enggak ada lagi kata-kata yang diucapkan sudah. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Barakallahu Sekarang kita masuk pada pembahasan inti kita. <clears throat> Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan inti kita. <clears throat> Apa itu? Hah? agar menjadi muslim berilmu dan beramal. Jadi mohon maaf dari tadi masih mukadimah, masih prolog. Supaya masuk kepada inti pembahasan dan antum memahami dengan baik. <clears throat> gitu, ditata dulu batanya. Ngerti apa yang dimaukan dengan ilmu, faham apa yang dimaukan dengan amal. Ini penting dulu kalau enggak ini kalau salah pemahaman kepingin uh, benar jadi enggak benar. Kenapa kita berilmu, tahu motivasinya. Kenapa kita beramal, tahu pemicunya dan motivasinya. <clears throat> Yang ini tidak kalah pentingnya. Kita lihat kan? Hah? Apa tadi yang yang dibahas sekarang ini? agar menjadi muslim yang berilmu. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum berkaitan dengan kaedah-kaedah Islam yang sangat penting dalam talak ilmu. Yang ini nggak sembarangan barakallahu fikum. Justru ini berkaitan dengan prinsip-prinsipnya. Taib. Agar kita menjadi Muslim yang berilmu yang pertama harus ikhlasun niat fi ta'allumil ilmi. <clears throat> Kita harus mengikhlaskan niat, meluruskan niat dalam kita menimba ilmu agama Allah. Jangan salah niat. Si, apa sih kita niatan belajar agama Allah ini? Jawabannya ikhlas. Anggapnya ya? Harus ikhlas. Bagaimana sih bentuk wujud ikhlas itu dalam talabul ilmi? Jawabannya barakallahu fikum disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah <clears throat> dalam syarah Hilyah Talabul Ilmi <clears throat> niatan-niatan yang ikhlas dalam talabul ilmi yang pertama ialah Raf'ul jahli anin nafs. Kita mengkaji belajar ilmu agama Allah untuk mengangkat kebodohan kita. Supaya kita jangan jadi orang yang bodoh, orang yang jahil. Terangkat itu kejahilan, punya ilmu. <clears throat> yang kedua, niatul imtithal. Niatan kita tolabul ilmi ialah untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bahas tadi. Intithal. Yang ketiga. Ialah untuk hifzu hadatin. Menjaga agama Allah yang mulia ini. Di antara bentuk upaya kita menjaga agama Allah dengan mempelajari ilmunya kita jaga ilmu agama Allah dan kita kaji dari sumber yang benar yang sesungguhnya dijaga. Yang keempat, himayatu hadzal din. Dalam rangka untuk membentengi agama Allah yang mulia ini dari rongrongan, serangan-serangan musuh-musuh agama, musuh-musuh Islam yang menyampaikan berbagai macam ideologi yang menyesatkan, paham-paham yang rusak, yang radikal, yang ekstrim. Kita bendengi. Bendenginya pakai apa ini? Pakai ilmu. Dikarenakan serangannya bukan serangan fisik. Kalau serangannya pakai ah, yang fisik, ya dengan benteng fisik. Ini bahas sekarang, serangan dalam bentuk memasukkan berbagai macam paham-paham kufur, paham-paham yang menyesatkan, ideologi yang menyesatkan, paham-paham radikal. Itu dibentengi agama Allah yang mulia ini, dibentengi diri kita juga dan kaum muslimin dengan ilmu syar'i. <clears throat> Tidak mungkin tanpa ilmu. Ini empat niatan dikatakan anta mukhlisun fi talabil ilmi anda dikatakan telah ikhlas dalam ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Sehingga mencari ilmu agama niatannya bukan pribadi atau duniawi. Tidak ada sama sekali. Bukan dalam rangka untuk mencari titel. Mohon maaf ini agak sedikit belak-belakan. Apa ya? Bukan dalam rangka untuk mencari titel. Bukan untuk itu. Duniawi. Bukan dalam rangka untuk mencari sanjungan atau pujian atau kemasyuran atau ketenaran. Bukan. Bukan pula untuk mencari pengikut. Bukan. Ini semuanya tendensi duniawi. Kalau ini niatan kita, kita dikatakan bukan berilmu. Bukan berilmu. Ilmu Anda nggak ada manfaatnya. Anda bahkan terancam dengan ancaman yang begitu keras dari beliau sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Disebutkan dalam sebuah hadis. <clears throat> yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya bi isnadin sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jal la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah yang artinya barang siapa yang menimba ilmu dari ilmu yang seharusnya diniatkan ikhlas karena Allah mengharapkan wajah Allah semata ilmu agama <clears throat> ternyata <clears throat> dia tidak mempelajarinya melainkan supaya mendapatkan sedikit urusan dunia Rasul mengatakan lam yajid arfal jannah dia tidak akan mencium bau surga kecamannya keras barakallahu fikum menanjak, menandakan apa ini? Dosa besar. <clears throat> dosa besar. Ketika niatannya duniawi, kepingin belajar mengkaji ilmu agama Allah supaya mendapatkan titel, supaya dikatakan sebagai ustadz, ustadz kondang, ustadz seribu umat, seratus umat, sejuta umat, dikatakan sebagai seorang yang masya Allah ila akhirnya. Ancamannya keras. <clears throat> kepengen disanjung, kepengen dipuji, ancamannya keras. Kepengen ketenaran, ancamannya keras. Ha? Niatannya untuk mendapatkan pengikut yang banyak, hmm, ancamannya keras. Apalagi untuk perkara duniawi, mengumpulkan harta duniawi, ancamannya keras. Semuanya itu niatan-niatan duniawi. Liusiba babihi araban minat dunia. Ancamannya lam yajid arafal jannah tidak akan mencium aroma surga. <clears throat> Disebutkan dalam banyak riwayat, dalam banyak hadis, aroma surga itu tercium dari jarak berapa tahun? Ada yang memberikan 40 tahun, 70 tahun, jauh kecium aroma surga. Lah ini nyium aroma surga tidak. Sangat mengerikan ancamannya barakallahu <clears throat> Maka cara pertama ya Ikhlaskan niat dalam talabul ilmi. Anda menimba ilmu agama Allah supaya punya ilmu, beribadah dengan ilmu. Melaksanakan perintah Allah untuk mengamalkan ilmu, untuk membela agama, untuk menjaga agama. Barakallahu <clears throat> Semua niatannya niatan-niatan ukrawi dini, bukan duniawi. Barakallahu <clears throat> Yang kedua, akar menjadi muslim yang berilmu ialah barakallahu fikum memilih dan memilah orang yang mengajarkan ilmu kepada dia. Namanya intiqa. Memilih dan memilah selektif di dalam talabul ilmi. Ini prinsip salaf, prinsip para sahabat dan eh, tabi'in dan para ulama kita. Tidak sembarangan. Diriwayatkan dari Muhammad ibn Sirin rahimahullah, salah seorang ulama tabi'in pada masanya. <clears throat> Beliau menjelaskan sebuah kalimat yang kemudian menjadi kaidah besar di kalangan para ulama dalam bab talaki ilmu menimbal makam Allah. Beliau mengatakan kata Ibnu Sirin rahimahullah, "Inna hadzal ilma dinun." Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini agama. Din agama. Maka lihat dari siapa kamu mengambil agamamu ini. Ini konsep prinsip dalam bab talaki ilmu. Sehingga dikatakan harus pilah-pilih, dipilah-pilih. Nah, dipilah-pilih. Betul-betul harus selektif Siapa orang yang menyampaikan ilmu ini? Bagaimana akidahnya? Bagaimana tauhidnya? Bagaimana manhajnya? Bagaimana keilmuannya? Bagaimana akhlaknya? Bagaimana adabnya? Tidak semata-mata dia berbicara. Kita ini lagi nimba ilmu. Harus dari orang yang betul-betul bagus akidahnya. Kalau tidak, akidah kita akan rusak. Korban akidah harus bagus secara manhajiahnya lurus jangan orang yang menyimpang yang sesat akan menyesalkan kita juga dan jangan lupa yang punya ilmu <coughs> yang punya ilmu <coughs> yang mengerti ilmu agama ilmu din kalau kita menimba ilmu agama kalau dia mengerti ilmu agama tidak mau ngasih apa dia dan jangan lupa dari seseorang yang dikenal bagus secara amalia ya ibadahnya dan bagus secara akhlakiah dan adabnya. Karena nggak semata-mata ilmu yang kita pelajari, tapi juga akhlak dan adab dia. <clears throat> Muhim. Inna hadal ilma dinun, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ingat, ini bukan berarti mengajari orang untuk fanatik atau taklid, tidak. Sebab tidak menyebut nama orang. Yang dibahas adalah sifatnya. Yang disebutkan oleh para ulama kriterianya orang yang layak diambil ilmunya yang pertama dhu ilmin punya ilmunya ilmu agama ilmu din <clears throat> nah ini diketahui dari latar belakang belajarnya dia belajar di mana siapa gurunya dan segala macamnya berapa lama dia belajar bagaimana dia belajar ketika itu semangat atau tidak lulus ataukah tidak. Atau cara yang lain, ada rekomendasi persaksian dari para ulama-ulama yang di sekitar dia atau para uh, eh, barakafikum ahlul ilmi, para zatida para duat yang lebih dahulu memiliki ilmu daripada dia disampaikan. Ini punya ilmu, masya Allah begitu. dua ilmin. Jangan menimba ilmu agama dari orang yang nggak punya ilmu. Kropos ompong nggak ada isinya yang dibahas bukan terkait dengan kemampuan dia berbicara atau berorasi atau enggak, tapi bobot ilmiahnya. Punya ilmu. Yang kedua, mu'taqaduhu sahih. <coughs> Akidah dia harus lurus dan benar. Prinsip keimanannya, prinsip akidahnya, prinsip tauhidnya harus benar. Sangat penting. Kalau enggak bisa menyesatkan. Barakalafikum. Kemudian secara manhajnya bagus. Jangan sampai memiliki ideologi-ideologi yang, menyesatkan. Jangan sampai memiliki ideologi yang radikal atau yang asri. Dan harus memiliki akhlak yang bagus. Zuhulukin hasan. <clears throat> Disibak, diseleksi. Tidak asal, oh, oh ada pengajian, datang. Oh rame, datang. Oh sepi, datang. Pokoknya, pokoknya ngaji. Tidak bisa yang antum yang kalian korbankan itu agama akidahmu dipertaruhkan tauhidmu dipertaruhkan keimanan kamu dipertaruhkan akhlakmu dipertaruhkan mengerikan ya apa apa jadinya ketika antum hanya punya semangat belajar, semangat tolapul ilmi, ternyata salah majlis Antum terkesima dengan dia berbicara, dengan, dengan dia mengolah kata-kata, dengan orasinya dia, ternyata menanamkan paham-paham radikal. Paham takfir misalkan, suka mengkafirkan orang lain dengan tambah hujah, dengan tambah hak. Mengerikan. Antum sekali majlis dicuci sama dia, keluar sudah gampang mengkafirkan orang lain. Korban pertama orang tua. Nauzubillah min Pulang-pulang hmm? kafir. <clears throat> Kaget bapaknya. Apa nak? Bapak masih begini kan? Iya, kafir. Ibu kafir juga. Mbak kafir juga. Mas kafir juga. Dek kafir juga. Semuanya kafir. Kabur dianya. Puas mengkafirkan orang lain. Bahaya. Jangan diremehkan loh itu. Jangan diremehkan. Kenapa? Ternyata dia salah alamat dalam mengkaji ilmu agama Allah, belajarnya kepada sembarang orang, belum dipilah, belum dipilih, belum diseleksi, ternyata belajarnya kepada orang yang punya pemahaman yang radikal. Ya radikal juga pemahaman kamu. <clears throat> Ingat seleksi. Barakallahu fikum dalam urusan duniawiyah saja kita seleksi <clears throat> ya benda ini kita seleksi mata duniawi ikhwan ya benda ini antum <clears throat> seleksi barakallahu antum kepingin misalkan belajar ilmu dunia ya Allah kepingin berkuda Antum belajar berkudanya sama yang ahli berkuda atau sama yang uh, yang biasa bawa megangi megangi kuda tapi nggak pernah naik kuda. Yang sama yang ahli berkuda. Hah? Ada orang yang oh, megangi kuda terus kayak jago ini, jago ini. Tahu dari mana? Dia suka megangi kuda. Pak, tolong diajari naik pak gitu. Dilepas sama dia. Apa gimana? Udah berkuda aja saya kan pegangi saja, nggak pernah nggak pernah naik kuda. Nggak tahu gimana cara naik kuda, yang penting saya pegangi saja. Ngapain? Emang saya di sini uh, jadi pegawai yang hanya megangi kuda. Jatuh patah kaki jatuh. nah, <clears throat> yang mana yang ahlinya? Tuh, lagi santai di bawah pohon. Kan nggak bawa kuda dia. Ya kan harus bawa kuda ini jokinya ini ke sana terangkan nih ini ini gini yo naik nih, diajari tidak lama pandai atau berkuda kenapa dikatakan langsung belajar kepada ahlinya atau pilih-pilih antum punya penyakit jantung la qadarullah semoga semuanya sehat ini sudah mulai mengerikan jantungnya antum harus diperiksa jantung apakah antum akan pergi ke sembarang dokter jawabannya tidak mungkin. Tidak mungkin datang ke dokter umum. Pak, saya ada riwayat jantung. Dokter yang sehat akan mengatakan, jangan di sini pak, sana ke ahli jantung. Nah, sama-sama -sama sehat ya, sini pak. Yang penting dapat fulus, ini pak. Hah, bayar seratus ribu, Hah, begitu. Dikasih obat apa ini? Obat sesak, sesak nafas. Bisa mati kamu nanti. Pasti atau akan datang kepada ahli jantung. Itu naluri dan topetnya manusia. Cari yang paling bagus. Flashnya beli ahli jantung. Nah, antum cari di pengandaran ini. Ada berapa ahli jantung? Ada tiga pak. Masya Allah. Yang pertama baru lulus kemarin. Nah, dia ambil S2 di bagian jantung. Oh baru lulus. Yang ini, yang ini sudah praktek lima tahun. Yang itu seniornya itu. Jangan yang sisi usianya sudah tua, tapi dia ahli jantung sebesar sejantung. Anda pilih yang mana? Baru lulus atau yang senior tadi itu? Jawabannya yang senior tadi itu. Anda bakal milih. Gak ada yang mengatakan yang penting hari jantung. Gak, gak ada yang mengatakan seperti itu. Jawabannya yang paling ahli dalam bab jantung. Kenapa? Kalau salah periksa, maaf. Ya enggak? Taruhannya itu nyawa. Anda nggak mau kan menjadi konyol kan? Nyawa. Lah ini babnya agama. Taruhan kamu tuh akidah, taruhan kamu tuh iman, ketauhidan kamu, prinsipnya kamu. Salah belajar, bukan jadi muslim yang baik. Mungkin sesat, maka mungkin murtad dari Islam. dikarenakan salah dalam berilmu. Sehingga yang kedua tolong camkan baik-baik. Harus seleksi dalam mencari orang yang mengajarkan ilmu kepada kamu yang bagus akidahnya, yang bagus tauhidnya, yang semangat dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal, yang bagus akhlaknya, adabnya, Masya Allah, dan punya ilmu syar'i dalam bab ini. <clears throat> Difahami insya Allah ya? Baru antum dikatakan muslim yang berilmu. Ikhlas niatnya, lurus niatnya, dan lempeng bagus arahnya dia belajar bersama dengan orang yang memiliki ilmu dan layak diambil ilmu daripadanya barakallahu fikum <clears throat> Dua cukup, nggak usah banyak-banyak. Waktunya sudah mau habis. Karena sudah nampak suasana kayak semakin malam semakin gelap. Baraklah. <clears throat> Difaham misalnya Dua poin. Supaya gampang menghafalkannya. Ikhlaskan niat, selektif dalam mencari guru, agama, barakallahu fikum. Yang ke pembahasan yang terakhir ya. Tuh kan, masih naik pertanyaannya nih. Allah Ustaz. Jam berapa ini? Dua setengah enam lagi. Allah musta'an. Ya sudah. Yang terakhir emang saya akhirkan dikarenakan pembahasannya lebih uh, simpel. Barakalikum agar menjadi muslim yang beramal. agar <clears throat> menjadi muslim yang beramal. <clears throat> ini poin pokoknya sebelumnya Barakalikum terkait dengan masalah amal adalah amal saleh maka seseorang muslim itu dikatakan beramal ketika amalnya sesuai dengan sunnah dan amalnya dikerjakan dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Barakallahu fikum. Penambahannya adalah supaya menjadi muslim yang beramal di samping ikhlas dalam beramal dan sesuai dengan sunnah dalam beramal, <clears throat> tidak sembarang beramal. Penambahannya ialah barakallahu fikum uh, al-mubadaratu ilal amal. Bersungguh-sungguh dan bergegas dalam beramal. Tidak ditunda-tunda. Rasul mengatakan dalam, dalam sabdanya, Badiru bil amal. Inilah kamu bersegera dalam beramal. Dan dalam sahih muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kedua ialah uh, berlomba-lomba dalam beramal. Namanya, Fastabiqul khairat berlomba-lomba dengan yang lainnya dalam beramal soleh. Fastabiqul khairat. <coughs> yang ketiga penambahan yang berikutnya adalah barakatikum al-mujahadah. Bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh mengekang hawa nafsu untuk mau beribadah kepada Allah. Namanya mujahadah. Sehingga dia lawan rasa malasnya, dia sempurnakan amalnya, dia tumak ninah khusuk dalam perkara ibadahnya, betul-betul mujahadah. Ada upaya, ada usaha, ada perjuangan untuk beramal saleh. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang bermujahadah dalam beribadah kepada kami akan kami berikan hidayah, petunjuk kepada jalan-jalan kami yang lurus. Barakallahu fikum. <clears throat> Dan yang terakhir ialah uh, al-istiqamatu alaih, istiqamah di atas amal soleh tadi sampai akhir hayat, sampai ajar menjemput. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini secara global, <clears throat> selebihnya insya Allah eh, difahami dengan baik. Barakallahu fikum.